Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Halaman 93, perhatikan baik-baik halaman 93. Masih seputar kekhususan kekhususan yang Allah Taala berikan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat halaman 93 bagian tengah itu. Wa min dzalika annal kadhiba 'alaihi laisa kal kadhib 'ala ghairihi. Dan termasuk kekhususan Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namanya tidak seperti berdusta kepada yang lainnya. Jadi kalau antum atau kita dusta atas nama Rasulullah, itu dosanya enggak seperti ketika kita dusta dengan orang lain gitu loh. Paham ya? Dosanya besar. Kita lihat. Faqat tawatarat anhu salawatullah alaihi dan sungguh telah mutawatir banyak datang dalil dan hadis anna man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahwasanya barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja ingat-ingat dengan sengaja maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Waliyadzubillah. Berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja. Makanya kita sekarang ini kan berada di zaman modern. Zaman yang orang itu kadang di luar sana menggunakan medsos atau sosmed sosial media atau media sosial. Paham ya? Di situ kadang ada hadis-hadis palsu. Jangan ikut menge-share. Paham ya? Nah, saring dulu sebelum share. Sebelum dikirim yang lainnya disaring dulu. Sahih nggak hadisnya? Kenapa? Kalau kita ikut nyebarkan hadis palsu, berarti kita ikut melestarikan budayakan kedustaan atas nama Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala wasallam. Ancamannya berat. Man kadzdzaba man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ngeri sekali. Contohnya apa hadis-hadis yang palsu beredar? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan. Itu hadisnya palsu. Paham ya? Sehingga kita tidak perlu mengeser, tidak perlu mengirim, eh, tidak perlu melestarikan mengirim sana kemari. Hadis palsu yang lainnya. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina itu juga palsu. Amnya. Orangnya semangat sekali Ustaz, biar belajar sampai jauh maksudnya. Iya, tapi nggak masalah motivasi, nggak masalah cuman dalil itu hadis yang kamu bawakan itu palsu. Paham ya? Jangan, jangan sampai kita bermudah-mudahan kalau ada palsu jangan dikirim, jangan disebar. Paham ya? Barang siapa menyebarkan hadis ini 10 kali, maka dia akan diberkahi rezekinya palsu juga. Paham ya? Hati-hati. Kadang-kadang tersebar seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau keutamaan para pemain sepak bola. Man la'ibal man la'ibal man la'iba qurtal qadam yaumul jum'ah faka'annama kadza wa kadza itu palsu juga. Barang siapa yang main bola di hari Jumat maka seakan-akan dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apalagi yang lebih parah lagi ghufirallahu ma taqaddam dzambih. Barang siapa yang main bola di hari Jumat, man la'ibal man la'iba quratal qadam yaumal jum yaumul jumu'ah ghufirallahu ma taqaddam dzambih. Allah sangat parah lagi itu. Barang siapa yang main bola hari Jumat, maka sungguh telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah keutamaannya luar biasa palsu. Paham ya? Hati palsu itu ada hati Hati palsu itu berarti dia mengatasnamakan Rasulullah SAW. Padahal itu bukan ucapan beliau. Ancamannya apa ancamannya? Mempersiapkan tempat duduk di api neraka, dari api neraka ngeri sekali. Paham ya? Jadi hati palsu jangan di jangan dikondisikan dengan disebarkan jangan. Mengkondisikannya dengan menghapusnya atau tidak ikut menyebarkannya. Faham ya? Karena berbahaya sekali, antamannya ngeri. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari tempat duduknya dari neraka. Allah musta'an hati-hati pada barakallahu fikum palsu. Karena ada juga yang mereka berpendapat palsu-palsu yang penting hadis katanya. <laughs> Allah musta'an. Orang nekat itu. Palsu-palsu yang penting hadis katanya. Enggak ya, enggak gitu. Kalau ingin berdalil, hadisnya sahih jangan palsu. Paham ya? Orang jual beli pakai uang palsu ada enggak mau. Ya enggak? palsu oh, palsu datang uang nggak mau kan ini agama bukan sembarangan agama jangan samakan dengan dunia dunia aja kalau orang jual beli uang palsu mau nggak antum eh? antum taruhlah sekarang Hasan jual minyak wangi ada orang ke antum Hasan beli minyak wangi Hasan pakai uang eh, lima eh, ribu palsu tapi nggak mau itu dunia padahal ini agama eh, agama jangan palsu-palsu seperti penting hadis dan itu paham ya upayakan hadisnya tetap sahih kalaupun tidak sahih yang sahih secara sempurna hasan. Paham ya? Karena ada dua kan, hasan sama sahih itu bisa dijadikan hujjah. Adapun yang lemah, palsu tinggalkan. Kita lihat lagi. Ruwayah hadal hadits min tariqin ini yafathamani sahabiyan masyaallah. Wa indal bukhari min riwayat Zubair bin Awam. Kita lihat sini. Wa Salam bin Aqwa wa Abdullah bin Amr. Artinya diriwayatkan hadis ini dari Nah kurang lebihnya 80 sekian sahabat. Nah itu bilangan 3 sampai 9. 3 sampai 9 berarti kurang lebihnya 82 sampai 89 sahabat. Paham ya? Meriwayatkan hadis tadi itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Kemudian hadis ini juga di dalam Sahih Bukhari dari riwayat Zubair bin Awam, Salamah bin Aqwa' dan Abdullah bin Amr. Walabduhu lafadznya perhatikan, balighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat sampaikan itu kebenaran. Wa Bani Israil wala Dan ceritakanlah, kisahkanlah dari Bani Israel dan tidak perlu apa? Nah, merasa keberatan. Ini ingat Kalau Bani Israel, kisah Israel ini ya kita boleh menyampaikan kalau tidak berseberangan dengan syariat kita. Karena ahlu sunnati wal jamaah dalam hal ini ada tiga pendapat. Nanti tiga apa tiga rincian apa tiga rincian. Pertama, kisah Israiliyat dari Bani Israel itu kalau tidak berseberangan dengan syariat kita, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan dibenarkan, boleh kita jadikan apa? Nah, patokan atau sumber atau hujah. Paham ya? dijadikan dalil tidak masalah. Paham? Kalau datang nah, kisah Bani Israel atau Israeliat maksudnya berseberangan dengan dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah bahkan nah barakallahu fikum menyelisih maka tinggalkan. Yang ketiga, tidak ada pembenarannya dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah dan juga tidak ada pengingkarannya, tawakuf. Paham ya? Ini sebutkan. Makanya antum kalau perhatikan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, itu beliau sering kali menukilkan kisah Israiliyat. Ini perhatikan ya, sering menukilkan kisah Israiliyat. Kalau misalnya baca kitabnya itu dinukilkan. Itu bukan beliau berdalilkan bukan, menjelaskan bahwasanya itu kisah Isra Mi'raj jangan berdalil dengannya itu loh. Paham ya? Nah, kalau antum mau lihat di mukadimahnya pembukaannya dijelaskan. Jadi beliau ketika menyebutkan kisah Isra Mi'raj bukan berarti beliau benarkan. Paham ya? Tapi menyebutkan jalan-jalannya kalau ini kisah Isra Mi'raj. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, jadi kisah Isra Mi'raj ada tiga rincian tadi itu. Kalau dibenarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ambil. Sebarkan masalah. Kalau tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an Sunnah tinggalkan. Kalau tidak ada pembenaran, tidak ada juga pengingkaran, tawakuf. Contohnya apa? Pembenaran. Hah? Seperti kisah apa? Kisah apa? Nah, yang dibenarkan oleh Al-Qur'an oleh apa? Oleh dalil dari syariat Rasulullah SAW. Contohnya kisah apa? Hah? Kisah apa Abdullah di antaranya? Kisah Juraij itu masuk juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kemudian kisah eh, Bani Israel. Nah, barakallahu fikum mengenai enam eh, orang yang masuk dalam gua itu masuk juga. Paham ya? Kisah-kisah terdahulu yang sifatnya apa? Tidak berseberangan syariat kita disebutkan dalam enam as-sunnah eh, dan sahih, enggak masalah. Kalau kisah yang Israeliyah tapi enggak sahih mengenai apa? wujud atau bentuknya Ya'juj Ma'juj. Ngam ya, bentuknya seperti ini, seperti ini panjang lebar, ada yang mengatakan telinganya panjang, kemudian matanya besar. Nah, barang kalau hidungnya apa? Hidung lancip atau misalnya itu itu semuanya kisahnya Niat. Ngam ya? Nama atau nama-nama yang lainnya. Kadang disebutkan juga Israel. Nah, Israel malaikat pencabut nyawa, Israel itu juga Israiliyat. Kalau disebutkan kisahnya Israel namanya Israiliyat. Ngam ya? Maksudnya apa? Penamaan yang sahih itu malakul maut pencabut nyawa. Kita lihat lagi barakallahu fikum Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya dari neraka. Wa saraha bi tawaturi Ibnu Salah wa Nawawi wa ghairuhuma min hufadil hadis wa wal haqq. Dan terang terang-terangan menyebutkan itu mutawatir. Siapa di antara Ibnu Salah, Imam Nawawi dan selain keduanya dari para penghafal hadis wa wal haqq itu yang benar. Falihada ajma'ul ulama ala kufri man kadzaba alaihi muta'ammidan mustadizan lidzalik. Oleh karena ini para ulama sepakat mengenai kafirnya orang yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja dan juga dalam kondisi memperbolehkan mustadizan yaitu memperbolehkan eh, berdalil dengannya. Waqtalafu fil muta'ammid fakat sedangkan mereka berselisih itu mengenai muta'ammid saja. Muta'ammid itu maksudnya sengaja tapi nggak membolehkan. Yang kafir itu sengaja dan membolehkan. Boleh kok kita berhujah dengan hadis yang palsu. Nah, Paham ya? Boleh kalau kita nah barakallahu fikum berbicara dengan hadis yang dusta atas nama Rasulullah itu yang sampai para ulama sepakat mengkafirkan. Tapi kalau sengaja tok tapi enggak boleh kan itu berselisih. Faqala Syekh Abu Muhammad Naam yakfur bisa kafir juga. Nah, wa khalafal jumhur, lalu jumhur menyelisihinya. Kesimpulannya hati-hati bahaya. Mau sengaja enggak sengaja, boleh karena atau tidak, kalau berhujjah dengan hadis yang palsu, berdusta atas nama Rasulullah SAW bahaya. Wa min dzalika annahu man ra'ahu fil manam faqad ra'ahu haqqan. Kama dzaa hadits fa inna syaitan la yatamatsal bih. La yatamatsal bi, lakin syarti an yarahu ala suratihi allati hiya suratuhu fil hayatid dunya. Penting ini perhatikan baik-baik ini karena banyak orang yang modus pemodus modal dusta ngomong tapi bohong dia. Ini lihat ini. Termasuk kekhususan Rasulullah annahu man ra'a fil manam barang siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, melihat Rasulullah dalam mimpi Fakat ra'au haqqan, maka sungguh dia telah benar-benar melihat Rasulullah. Tapi ingat catatannya. Sebagaimana datang dalam hadis, fa inna syaitan la yatamatsal bi. Karena setan itu tidak akan bisa menyerupai aku Rasulullah. Berarti kalau antum atau ada orang yang mimpi, Pak, tadi malam mana mimpi, Pak, ketemu Rasulullah sallallahu Di mana? Ketemu di mana? Malioboro katanya. Paham ya? Bagaimana penampilannya? celananya isbal, nggak ada jenggotnya, kemudian pakai jin, kemudian pakai baju koko. Bukan Rasulullah pastikan sudah. Paham ya? Setan. Paham ya? Karena nggak ada setan yang bisa menyerupai Rasulullah nggak ada. Rasulullah bagaimana pakainya? Syar'i, berjenggot. Paham ya? Dengan ciri-ciri yang sudah kita lewati dalam hadis. Paham ya? Nah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kulitnya apa? Tidak terlalu nah kalau fikum putih yang sangat tapi bersih. Paham ya? Menunjukkan bahasanya ciri-cirinya sama gitu loh. Kalau dia cuman tadi malam aku, aku ketemu Rasulullah, eh, ciri-cirinya Rasulullah pakai baju koko, kemudian nah pakai sarung gajah duduk misalkan, bukan Rasulullah itu. Paham ya? Itu mimpi. Nah, barakallahu fikum bisa jadi itu bisikan syaitan yang terkutuk. Hati-hati banyak orang yang seperti itu keadaannya. Akhirnya apa? Diagungkan, besar-besarkan, kita lihat nih. Dengan syarat bahwasanya dia melihat di dalam mimpi tersebut benar-benar bentuknya, posturnya seperti Rasulullah yang dilihat di dunia. Paham Kan sudah kita lewati kan dalam pembahasan sebelumnya, ciri-ciri Rasulullah bagaimana, fisiknya beliau bagaimana, ya enggak? Nah, barakallahu fikum kemudian nah mengenai jenggot beliau, rambut beliau, paham ya? Nah, pakaian yang beliau sukai bagaimana, paham ya? Nah, seperti itu. Tadi kalau, kalau kemudian mimpi ketemu Rasulullah dalam kondisi ciri-cirinya kok enggak sama, itu bukan Rasulullah sudah. Paham ya? Nah, karena apa kalau setan tidak bisa mencontoh atau menyerupai Rasulullah, sallallahu wattafaqu anna man naqala anhu hadisan fil manam annahu la yu'mal bih li'adami dhabti fi riwayatil ra'i penting ini dan para ulama sepakat bahwasanya barang siapa yang menukilkan hadis di dalam mimpi bahwasanya itu enggak diamalkan kenapa karena tidak adanya adabat adabat eh, itu maksudnya adalah apa kekuatan nah barakallahu fikum hafalan dia dalam periwayatan apa orang yang mimpi tadi itu Paham ya? Maksudnya kalaupun sesuai dengan mimpinya, eh, itu enggak terima perintahnya, Karena dapatnya kurang kan dapat sadar, sama dapat kitabah. Paham ya? Mimpi mana aja situ. La nulis wala na barakallahu fikum hafalan. Ya mungkin cuman melihat dalam mimpi itu aja. Nah, fa innal manam mahallun tad'u fihi ruh wa tabtuha ya kan? Dikarenakan kan tidur itu, tidur, mimpi eh, atau tidur itu tempat yang apa? Ruh itu lemah dan sangat lemah sekali untuk apa? Mengikat suatu hafalan atau suatu nah barakallahu fikum sesuatu yang dia lihat. Paham ya? Wallah alam bisawab. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya kalau dia menukilkan hadis dari mimpinya itu enggak terima hadisnya. Paham ya? Nah, tapi kalau yang mimpi adalah nabi diterima karena mimpinya para nabi semuanya benar. Ru'yatul anbiya shadiqah. Mimpinya para nabi itu benar, tapi kalau mimpi orang lain, paham ya? Mimpi tadi malam aku mimpi bertemu Rasulullah kemudian Rasulullah menyampaikan hadis, hadisnya enggak diterima. enam Wa min dzalika annahu lam yakun lahu kha'inatul ayun, ay annahu lam yakun lahu an yumi'a bi tarfihi man yudhiru kalamuhu. Penting ini bahwasanya Rasulullah sallallahu tidak pernah memiliki apa? mata yang berkhianat. Mengedipkan mata, isyarat pakai mata untuk nah itu enggak pernah beliau. Makanya tidak ada kejadian. Kalau kita kan kadang ya kita ya semoga dijauhkan juga ya Kadang kedipan mata ini kan bisa bisa apa bisa baik bisa buruk itu loh. Paham ya? Kedipan mata yang buruk kan itu paham sendiri nggak perlu contohkan. Pokoknya ada teman atau apa itu Kalau yang baik kan mungkin isyarat. Nah, Rasulullah nggak pernah nggak pernah Rasulullah itu mengedipkan matanya tapi kedipan mata yang berkhianat nggak pernah. nanti ya? kita lihat sini. Nah, walaupun awalnya sebenarnya hak kebenaran beliau nggak mau ngedipkan. Cuman dia bagaimana caranya para sahabat paham tanpa dikedipkan dengan syarat mata. Paham ya? Tanpa nambar kalau fikum dengan isyarat kedipan mata. Kita lihat kisahnya. Rasulullah SAW tidak pernah mengisyaratkan dengan apa? Dengan ujung matanya. Maksudnya kedipan tadi itu. Nah, yang menyelisihnya apa yang nampak dari ucapannya? Fayakunu min babil lams, walaupun ini dalam bentuk lams, lams itu hanya isyarat, mengisyaratkan. Nah, wa mustanad hada dan sandarannya penguatnya kisah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Nah, kisahnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah waktu itu barakallahu fiik hina kana qad ahdara sallallahu alaihi damahu yaumul fath fi jumlati ma ahdara min ad-dima waktu itu Rasulullah sudah menganggap itu darahnya itu sia-sia darahnya itu enggak enggak apa enggak bernilai eh, pada apa yaumul fathnya itu pada Fatu Makkah masuk dalam kategori barisan orang-orang yang dianggap darahnya sudah tidak apa tidak dianggap lagi masih suruh bunuh gitu loh paham ya nah falam madza bi akhu Kemudian ketika datang saudaranya minar ah saudara persusuannya, siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian saudaranya berkata, "Ya Rasulullah, bay'ahu." Utsman bin Affan kata, "Ya Rasulullah, bayatlah dia." Fatawaqqafa sallallahu Rasulullah berhenti. Raja'a berharap an yakuma alaihi rajulun fayaqtulah. Berharap kalau ada orang dari karangan sahabat cerdas, cerdik, berdiri langsung bunuh orang tadi itu. Kan sudah dihalalkan darahnya dianggap darahnya itu udah sia-sia itu nggak dianggap masih nggak dianggap nah ber, istilahnya bernilai atau berfaedah sudah gitu. maksudnya suruh bunuh tadi Rasulullah berdiri berhenti itu para sahabat paham nggak itu maksudnya itu Rasulullah di sini Rasulullah nggak gak mengisyaratkan dengan mata kalau mengisyaratkan dengan mata mungkin orang paham beliau menghindar nggak mau mengisyaratkan dengan matanya kita lihat sini semua banyak akhirnya karena tiga kali dalam satu lain sebutan tiga kali. Bayatlah ya Rasulullah itu sampai tiga kali. Kemudian Rasulullah apa? semua banyak orang. Akhirnya Rasulullah membayar dia dalam kondisi apa? Ya, terpaksa. Paham ya? Nah, karena Rasulullah nggak mau ngedipkan matanya untuk awang mengisyaratkan semua qala li ashabih, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Ama kana fikum rajulun rasyid?" Eh? Nah, apakah tidak ada di antara kalian lelaki yang cerdik, rasyid itu zaki, akil, berakal, cerdik, cerdas? Nah, aku ila hadza, kemudian tiba-tiba dia berdiri kepada orang ini ketika melihat aku menahan tanganku. Maksudnya Rasulullah SAW sempat menahan, enggak mau enggak mau apa? menerima bayatnya. Orang ini mau berbayat Rasulullah enggak mau. Paham ya? Nah, ketika enggak mau itu para sahabat itu enggak paham juga apa maksud Rasulullah. Pengennya Rasulullah itu mereka paham, langsung bunuh orangnya itu loh sebelum bayat itu loh. Karena diminta sampai tiga kali, akhirnya beliau Rasulullah membayat dia. Paham belum maksudnya ini? Nah Rasulullah menahan tangannya itu dalam kondisi memperhatikan sahabat itu kok nggak ada yang paham itu loh nggak ada yang paham kemudian bunuh orang itu karena Rasulullah nggak mau bayat otomatis kan Rasulullah nggak senang paham ya kita lihat sini kot amsaktu bi yadi tuh ya kenapa ketika dia melihat aku menahan tanganku kemudian nggak ada orang yang mau berdiri bunuh dia faqalu kemudian para sahabat mengatakan ya Rasulullah ya Rasulullah alla au ma'ta ilaina ya Rasulullah hendaknya engkau waktu itu mengisyaratkan kepada kami au ma'ruf isyaratkan dengan e, barakallahu fikum mata atau misalnya mengisyaratkan biar orang tuh paham misalkan malah isyarat lah paham ya Rasulullah enggak karena beliau memang apa menghindari ini kita lihat faqala innahu la yanbaghi lin nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun ini sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi dia memiliki apa memiliki na'am barakallahu fikum mata yang berkhianat Paham ya? Maksudnya itu dari kedipan isyarat mata, lames lames itu maksudnya itu isyarat tapi dengan mengedipkan mata atau yang semisalnya itu para nabi enggak layak, enggak diperbolehkan memiliki itu. Makanya Rasulullah ketika itu teman pengennya para sahabat paham itu loh. Ya Rasulullah bayat ya Rasulullah diam. Ya Rasulullah bayat ya Rasulullah diam. Ya Rasulullah bayat ya Rasulullah diam. Tiga kali itu baru Rasulullah membayatnya. Pengennya Rasulullah itu selama tiga kali diam itu, pengennya Rasulullah ada salah satu yang rosid yaitu yaitu sahabat yang cerdas atau cerdik langsung berdiri bunuh dia gitu loh. Tapi enggak juga. Pengennya para sahabat waktu itu karena sebutan dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah kami enggak tahu apa yang ada di sisi hati engkau ya Rasulullah. Enggak tahu, enggak tahu kan Rasulullah diam kan? Enggak pakai syarat kan? Nah, kemudian mereka minta ya Rasulullah seharusnya engkau memberikan isyarat kepada kami, memberikan isyarat kepada kami. Rasulullah nanya tadi kan, apakah tidak ada di antara kalian lelaki yang cerdik yang waktu melihat aku berhenti menahan tanganku, dia berdiri membunuh dia itu loh pengennya Rasulullah itu waktu itu dibunuh itu loh. Paham ya? Dibunuh karena apa? Karena memang termasuk orang yang sudah dikatakan darahnya itu sia-sia, nggak bermanfaat itu loh. Paham ya? Tapi ternyata para sahabat nggak paham waktu itu. Nah, sehingga hampir Rasulullah membayatnya. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya tidak ada atau tidak perkenankan bagi para nabi nah memiliki apa khainatul ayun yaitu memiliki apa mata yang berkhianat. Oh ya mata berkhianat maksudnya itu eh, lames itu isyarat-isyarat dengan mata, kedipan mata misalnya. nampak para nabi tidak melakukan demikian, langsung dengan ucapannya atau perbuatannya. Allah alam suwab, alhamdulillah.